wa kulla bidatin dalalah wa kulla dalalatin finnar Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Roja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat. Dan nikmat di antara nikmat yang sangat tangguh adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah dan nikmat kesehatan sehingga kita masih mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah taala, pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah taala, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menjelaskan seputar tentang apa-apa yang menimpa kepada sebagian besar kaum muslimin dan sebagian besar juga dari ahlu sunnah yang tertimpa dengan fitnah hari ini fitnah yang termasuk sangat besar pada hari ini adalah al-gulu fitabdi at-tafsik yaitu munculnya orang-orang yang berlebihan dan melampaui batasan syariah di dalam menghukumi yang lain dengan mengatakan sifulan mubtadi sifulan fasik bahkan lebih dari itu mengatakan sifulan kafir yang dinamakan dengan takfir tafsik tabdi' tidak diragukan lagi di dalam masalah ini tentang masalah takfir, tabdi, tafsik yaitu menghukumi orang lain dengan kafir, menghukumi orang lain dengan dikatakan mubtadi dan menghukumi orang lain dikatakan fasik adalah perkara yang sangat besar kedudukannya di dalam Islam. Dan manusia di dalam masalah ini terbagi kepada tiga kelompok. Yang pertama, ahlu tafrid al ladina ghalau. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang gulu. Ahlu tafrid yaitu yang mereka melampaui hudud Allah taala wa hudud rasulih sallallahu alaihi wasallam wal khuruj an qawaid syar'iyyah wa an nahji salafil ummah di mana mereka melampaui batasan Allah dan batasan rasulnya mereka keluar dari kaidah-kaidah syar'iyyah dan mereka keluar dari tuntunan salafus saleh ridwanullahi taala alaihim Waqad yukaffiruna rajulan aw jama'atan malam yadul alaihi adillah minal Qur'an was sunnah. Waqad yubadi'una an-nas aw unasan aw rijalan aw jama'atan bighairi dhawabiti syar'i walam yadul alaihi ad-dalil minal Qur'ani was sunnah wa min aqwali salafil ummah. Di mana sebagian di antara mereka terkadang mengkafirkan dan terkadang menghukum yang lain dengan bidah atau fasik dengan tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan tanpa rujukan dari akwal salaful ummah maka tentunya ini adalah kelompok yang pertama kelompok yang kedua adalah ahlu jaf mereka sebagai lawan dari kelompok yang pertama. Ya mereka menganggap tidak ada hukum takfir, tidak ada hukum tafsik, tidak ada hukum tabdi alal litlak Di mana mereka beranggapan tidak ada hukum pengkafiran dan tidak ada hukum tabdi dan tidak ada hukum tafsik. Di mana mereka sama sekali meniadakan dan menafikan hukum ini. Tentunya ini juga adalah kelompok yang menyimpang. Karena kita telah mengetahui ada ahkam muridah. Ada hukum yang dinamakan murtad. Al-murtad yakni al-kufru ba'dal iman. Ini sebutul kufri ba'dal iman. Di mana murtad artinya adalah tetapnya kekafiran setelah datangnya padanya keimanan Maka kita tahu para ulama telah membahas hukum ahlu ridha, hukum takfir dengan bawabit yang jelas. Maka demikian juga tabdi. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi SAW telah mengisyaratkan akan munculnya ahlu bidah. Akan munculnya orang-orang fasik menunjukkan akan adanya di tengah-tengah umat ini. Manusia-manusia yang dihukumi dengan fasik manusia-manusia yang dihukumi dengan mubtadi karena memang hadis telah menjelaskan akan munculnya seperti Rasulullah SAW telah menjelaskan satap tariku ummati ila salasin wa sabi'ina firqatan kulluha finnar ila wahidah kalau mahi al wahidah ya Rasulullah qala makan ali al yawma wa ashabi di sini menunjukkan akan munculnya ahlu bidah Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya adalah du'atun al abu abi jahannam. Itu akan munculnya pada juru dak dakwah yang mereka menyeru ke jurang api neraka. Innama akhwafu ma akhfa alaikum munafik alimul lisan. Sesungguhnya di antara perkara yang paling aku takuti kepada kalian adalah munculnya orang-orang munafik yaitu atba'us syayatin mereka adalah pengikut syaiton-syaiton. Mereka adalah apa? Munafik alim lisan. Orang munafik yang menyebarkan fitnah, menyebarkan syubhat dengan kalimat-kalimatnya maka timbullah orang-orang yang terpengaruh dengannya. Maka orang yang menafikan sama sekali tidak ada takfir bahwa setiap orang yang mengucapkan kalimat syahadatain maka itu sudah selamat semuanya wa in fa'ala ma fa'al walaupun dia melakukan apa saja yang bertentangan dengan agama ini ya demikian juga tidak ada hukum tabdi alal itlak maka juga ini adalah sesuatu yang kita ingkari Adapun kelompok yang ketiga adalah ahlul wasti ahlul adli ahlul i'tidal yang mereka adalah manusia pertengahan dan inilah yang dikenal dengan ahlu sunnah yaitu dengan sifat wasatiyah sebagaimana Allah Ta'ala mensifati umat ini yaitu dalam surat Al-Baqarah ya kita mengetahui ya wa kadzalika ja'alnakum umatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas dan kita tahu bahwa di sini Kelompok yang ketiga ini adalah menetapkan takfir tabdi tafsik lakin ma'a bawabit wa qawaid as-sahihah al-mustanbatah min al-Qur'an wa sunnah tajri ala fahmi salafil ummah di mana kelompok yang ketiga ini adalah menetapkan adanya tafsik, tabdi dan mereka pun menempuh poin ini. Akan tetapi kelompok yang ketiga ini adalah dibangun di atas dalil-dalil syar'i, dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, dibangun di atas pemahaman salaful ummah, merujuk kepada praktek mereka, merujuk kepada amaliyah mereka dalam ya masalah tafsir, tabdih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjelaskan sekilas ya dalam kesempatan pagi hari ini dan kita tahu bahwa saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa hukum takfir dibagi kepada dua dulu dan saya tidak akan menjelaskan tentang doa takfir pada kesempatan pagi hari ini. Tapi yang dihukumi kafir itu adalah ada dua. Yang pertama adalah al-kafirul asli yaitu kafir asli. Bagaimana yang dimaksud dengan kafir asli? Adalah kullu man tadayyana bi dinil Islam. Yaitu setiap orang yang beragama dengan bukan agama Islam. Jadi yang beragama selain agama Islam. Fabila syak annahum kufar La nasyuku bi kufrihi. Fa bihadza qala ba'dun nas yukafir kafir fahuwa kafir. Kelompok yang pertama adalah orang yang beragama bukan dengan agama Islam. Imam mereka Yahudi, Nasrani, Majusi, dan yang lainnya. Maka di sini seorang mukmin tidak boleh untuk ragu untuk mengkafirkannya. Sehingga ada perkataan malam yukafir kafir, bahwa kafir. Maka orang yang tidak mengkafirkan orang kafir adalah kafir. Tetapi yang kedua adalah yang dimaksud adalah al-kafir guiril asli. Yani mantadaya nabi dinil Islam mantadaya nabi dinil Islam wa annahu ya'taqid dinil Islam lakin ma'adhalika qad fa'ala aw ya'takidu ma yunakidu hadad din. Yang kedua, hukum takfir ini adalah ya bukan tak kafir asli. Dia mukmin, dia muslim dan beragama dengan agama ini. Bahkan mungkin terkadang dia meyakini kebenaran ini ada dalam agama ini. Tetapi terkadang dia melakukan satu perkara yang bertentangan dengan agama ini dan dia meyakini satu keyakinan yang bertentangan dengan agama ini. Maka disinilah ada hukum yang dinamakan dengan takfir yaitu apa? Intinya hukum takfir ini adalah mengangkat keimanan dari seseorang dan mengangkat keadilan dari seseorang dan mengangkat setidaknya juga adalah periwayatan dari orang tersebut. Maka tentunya kaum muslimin pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah taala dan pendengar radio Roja yang dirahmati Allah taala, hadha laysa amrun hayyin ada laisa amrun sahal. Ini adalah bukan perkara yang sepele. Ini bukan perkara yang begitu gampang untuk melakukannya. Maka di sini memiliki dobit-dobit yang harus kita ikuti di mana yang melakukan hal ini adalah para ulama. Jadi tidak sembarangan. Nah. Demikian juga sekarang al-mubtadi nau'an. Mubtadi itu ada dua. Jadi orang yang dituduh bidah ada dua dan ini wajib kita ketahui karena yang tidak mengetahui hal ini adalah perkara yang akan menjadikan orang itu serampangan di dalam menghukumi yang lain. Di dalam menghukumi yang lainnya. Al-mubadda nau'an. Jadi al-mubadda nau'an. Di sini saya katakan yang dihukumi bid'ah, yang dihukumi mubtadi itu ada dua. Kalau yang pertama yaitu yang dinamakan al-mubtadi'ul asli. Siapa yang dinamakan dengan al-mubtadi'ul asli? Yani man yatabanna bi usulil fasidah al-kharijah an man haji ahli hak ahli sunnah wal jamaah. Kelompok yang pertama al-mubadda yang dikatakan mubtadi adalah orang-orang yang mubtadil asli apa yang dimaksud dengan mubtadil asli? Adalah setiap orang yang dia membangun kaidah agamanya dengan kaidah-kaidah yang dikenal dengan ahlul bidah. Yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang benar dari kaidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dan kita mengetahui dengan itulah para ulama membahas seperti usul itikad ahli sunnah pokok-pokok akidah ahli sunnah ya kemudian uh, mereka juga membahas tentang manhaj ahli sunnah seperti kaidah dalam sisi uh, berdalil seperti umpamanya atau masuk bil kita wa, arruju sunnah ar ila fahmi salaf kemudian apa al-jam'u bainal adillah kemudian al-ihtijaj yakni uh, eh, ar Radul uh, Radul Mutasyabih Alal Muhkam ya. Kemudian Al-Jam'u Bainal Adillah. Seperti para ulama menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang merupakan pokok manhaj. Manhaj di sini adalah cara beragamanya, seperti kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah mencakup seperti para ulama menjelaskan tidak membedakan Quran dengan hadis, ya. Di mana hadis sebagai penjelas dari Quran, ya. Kemudian apa? Ya, di sini kedua ahli sunnah apa kaidahnya seperti kembali dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman salaf ya. dikembali kepada pemahaman salaf yang ketiga seperti menjama menggabungkan di antara seluruh dalil ya menggabungkan dalam satu masalah dalam seluruh dalil kemudian apa mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam jadi mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam atau mereka mengatakan satu kaidah dalam memahami agama ini adalah ada muta'assub ala qaulin muayyanin wala madhabin muayyanin wa ala syaihin muayyanin di mana ahli sunnah ini ciri manhaj beragamanya adalah tidak apa tidak untuk e, ta'asub kepada ucapan seseorang atau madhab tertentu atau kepada syekh tertentu maka mereka ta'asub hanya kepada ucapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dari sisi apa? manhajnya. Yaitu manhaj apa? Fiqodiyatil istidlal. Secara singkat ini adalah kaidah ahli sunnah di dalam berdalil. Ya. Kemudian pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti ahli sunnah menjelaskan dari sisi Eh, kaidah dakwahnya. Bagaimana kaidah ahli sunnah dalam berdakwah? Yang pertama, ahli sunnah memiliki uh, apa? Perhatian yang sangat besar terhadap apa? Seperti uh, eh, dakwatu ilah tauhid. Pemuda batu syirki, yaitu dakwah menyeru kepada tauhid dan memberantas kesyirikan. Itu ada waktu ilah sunnah wa nabdu bid'ah. Dakwah menyeru orang kepada sunnah dan memberikan peringatan orang dari bid'ah. Ad-da'watu ilal amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. An-nushi bainal muslimin saling menasehati di antara kaum muslimin. Ad-da'watu ilal ilmi nafi. Dakwah kepada ilmu yang bermanfaat. Di mana senantiasa e, dakwahnya ini dilandasi dengan ilmu. Ad-da'watu ilal ijtima wa tarki e, yakni al-ahzab wal ikhtilaf wal iftiraq. Kemudian di antara ciri dakwah ahli sunnah adalah dakwah menyeru untuk persatuan di dalam kebenaran hak dan apa memberantas pertikaian, perselisihan keluar dari jamaah dan seterusnya ini adalah dakwah ya, dakwah ahli sunnah Kemudian ahli sunnah telah menetapkan usul, usul ya, apa? Usul yang dinamakan usul akidah. Seperti Al-Imam Sufyan Ibnu Aina rahimahullah taala beliau mengatakan as-sunnatu asharatun Jadi sunnah itu ada sepuluh. Lalu beliau mengatakan e, di antara yang sepuluh ini beliau mengatakan e, isbatul qadari takdimu Abi Bakrin wa Umar Al-Qur'anu kalamullah al-imanu qaulun wa amalun yazir bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah Yang jelas di sini adalah beliau menjelaskan bahwa usul sunnah adalah e, akidah ya yang lurus dengan menyebutkan poin-poin akidah ya. Dengan menyebutkan poin-poin akidah. Demikian juga seorang ulama yang bernama Sahal ibn Abdillah. Eh, rahimahullahu taala ketika beliau ditanya eh, mata yu'lamu rajul annahu ala sunnah. Kapan seseorang itu dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah? Qala idza urifa min nafsi ala asyri hisalin apabila orang itu diketahui dalam 10 poin. Yang pertama kata beliau, layat rukul jamaah walayat subuh ashabah ashaba sallallahu alaihi wasallam walayat khruju ala hadihil ummati bisayib walayu la bil qadari walayat syuku fil imani walayu mari fid din walayat rukul salata ala man yamutu min ahlil kiblah qiblah ila Beliau menyebutkan tentang pokok-pokok sunnah, tidak meninggalkan jamaah, tidak mencela para sahabat ya tidak keluar dengan membawa senjata terhadap uh, artinya kaum muslimin artinya di sini adalah tidak khuruj kepada pemimpin yang muslim walaupun dia uh, apa walaupun dia adalah uh, dan sebagainya nah jamaah yang dirahmati Allah taala ini adalah uh, para ulama terdahulu telah menjelaskan ini adalah sunnah jadi ini adalah sunnah artinya apa bahwa uh, mubtadi jadi yang dikatakan mubtadi itu adalah orang-orang yang keluar dari uh, usul ahli sunnah. Ya, baik di dalam usul akidahnya atau dalam usul dakwahnya atau dalam usul manhaj ya seperti manhaj berdalil dan sebagainya ini dikatakan mubtadi dan para ulama telah menjelaskan secara uh, panjang lebar dan secara terperinci nah ini adalah poin yang pertama yang kedua mubadda itu adalah ya laisa mubtadil asal, Jadi bukan mubtadi asli. Maka pemirsa Rojatif yang dirahmati Allah taala. rojulun talabasa bibid'ah. Yaitu seseorang ya, dia terjerumus kepada satu perkara bid'ah. Ima an yakula qawlan wa iman an ya'taqida i'tiqadan aw yaslukuna manhajan Ya, hal ini dimungkinkan seseorang itu masuk kepada areal yang dinamakan sesuatu yang itu adalah dikatakan bid'ah. Jadi sesuatu itu yang dikatakan bid'ah. Ima dia meyakini sesuatu yang itu dikatakan bid'ah. Ima dia itu adalah sesuatu yang dikatakan perbuatan bid'ah. Ima sesuatu yang dinamakan itu adalah sebuah torikoh, sebuah manhaj dikatakan torikoh atul bidah. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa, rojatif yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka di sini tidak sembarangan kita mengatakan si adalah mubtadi. Ya, yaitu orang yang menyelisihi dengan kita, yang berselisih dengan kita. Nah, maka pemirsa rojatif yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang poin ini. Annaka takhtalifu ma'a ahad annaka takhtalifu ma'a akhika fi syai'in ma wa anta tajid anna akhika ala syai'in ma mimma tukhalifuka wa mimma ta'taqiduka yani yani fi tiqadika kita katakan bahwa suatu ketika kita mendapatkan bahwa saudara kita melakukan atau mengucapkan atau meyakini sesuatu yang berselisih dengan kita ya yang berselisih dengan dengan kita, yang berbeda dengan kita. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh kita? Ya. Kaidah seperti apakah yang harus dilakukan oleh kita? Nah, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah taala. Maka di sini kita akan mencoba untuk e, membahas tentang masalah ini ya. Poin yang pertama yang harus kita ketahui jika orang itu menyelisihi kita jika orang itu adalah berbeda dengan kita maka yakinilah pertama apakah khilaf itu khilaf saik apakah khilaf itu adalah khilaf weru saik yang pertama yang harus kita ketahui karena di antara bobit kita mengatakan pulan mubtadi lebih dari kesana adalah kafir, maka ketahui terlebih dahulu apakah permasalahan yang kita berbeda dengannya, permasalahan yang terjadi di antara kita dengannya adalah khilaf yang di situ adalah sa'i, artinya boleh. Di mana para ulama dari dulu sampai sekarang umumnya terjadi perbedaan. Terjadi khilaf ataukah khilaf ini adalah khilaf fil usul, khilaf dalam pokok yang para ulama terdahulu sampai hari ini menghukumi yang menyelisihinya dikatakan salah lebih kesananya dikatakan mubtadi bahkan lebih kesananya sampai dikafirkan umpamanya ataukah khilaf ini adalah khilaf yang di situ adalah saik khilaf yang di situ adalah terjadi di antara para ulama terjadi perbedaan para ulama dan hilap yang diperbolehkan. Karena tentunya orang yang akan menghukumi orang sampai kepada derajat kafir atau orang dikatakan fasik, maka itu harus tahu kepada jenis hilap, jenis perbedaan itu. Tidaklah kita mengetahui umpamanya kalau dikatakan yang tidak mengkafirkan kafir adalah kafir. Kita kasih contoh. Mahuk mutariku salat apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Sebagian para ulama mengatakan kafir. Yang meninggalkan sholat, kafir. Jadi orang yang meninggalkan sholat, selamanya tidak sholat. Mengaku muslim tapi tidak sholat, maka tidak diakui keislamannya oleh sebagian para ulama. Bahkan dinukil ini adalah, artinya adalah jumhur sahabat. Sampai ada yang mengatakan ini adalah ijma sahabat. Nah, sebagian para ulama tidak mengkafirkan seperti ulama yang tiga, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i tidak mengkafirkan. Tapi dia adalah dosa besar. Dia adalah fasik orang yang meninggalkan sholat. Nah, sekarang kita akan melihat dari dua sisi. Dari dua sisi. Apakah kita akan menggunakan kaidah malam yukafir kafir fahuwa kafir? Nah, sekarang orang yang mengkafirkan orang yang tidak men, apa, meninggalkan sholat. Sekarang ada orang yang mengatakan tidak kafir. Apakah boleh kita menggunakan kaidah tadi malam yukafir kafir kafir, bahwa kafir? Berarti orang yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat kafir. Maka ini tidak benar. Ya. Kenapa? Karena perbedaannya adalah perbedaan di situ adalah istimbat dia. Istimbat yang para ulama terjadi perbedaan dan mereka e, dari dulu sampai sekarang terjadi perbedaan. Kedua, sekarang berkaitan dengan apa? Ada murjiah, tentunya kemudian ada ahlu sunnah. Nah, sekarang meninggalkan sholat. Ya, sekarang meninggalkan sholat. Ini kan sholat amal, bagian dari amal. Nah, maka kita ketahui apakah orang yang tidak mengkapirkan orang yang meninggalkan sholat berarti murjiah. Dan apakah orang yang mengatakan kafir orang yang meninggalkan sholat dikatakan dia adalah khawarij? Maka pemirsa Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka demikian juga di sini. Jadi demikian juga apa? Di sini terjadi apa? Sesuatu yang hilang. Sesuatu yang yang hilang. Nah, pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para talabatul ilmi hari ini ya, mereka tidak mengetahui tentang kaidah ini ya. Kita lihat sebagian teman-teman saya Kenapa saya mengatakan teman-teman saya? Karena mungkin dari satu alumni mereka saling membedakan satu dengan yang lainnya berkaitan dengan salah satu contoh. Ya, membikin yayasan. Ya, apakah bikin yayasan ini adalah termasuk sesuatu yang bid'ah? Menyelisihi apakah ini manuk mandat atau tidak? Nah, maka pemirsa Rajatib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah akan ketidakfakihan kepada hukum syar'i. Ya. Akan ketidakfakihan kepada syariat Islam di sini bahwa apa? Mereka menghukumi bid'ah kemudian menghukumi kepada yang menyelisihinya adalah mubtadi. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala saya mengetahui hatta Syekh Mukbil rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan tentang tanzim. Ya, tanzim ini ya mungkin sebuah peraturan imma dalam satu yayasan, dalam sebuah sekolah, ya. Ya, ataupun mungkin nama yayasan maka beliau mengatakan tandim itu adalah fitri tandim itu adalah fitri sesuatu fitrah maka kalau orang sekarang bikin radio bikin televisi ada aturannya ada ketuanya ada yayasannya maka ini fitri sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang lalu para ulama telah mengatakan kebolehannya Lalu datang seorang alim yang mengatakan tidak boleh. Lalu sebagian betul ilmu. Bagaimana? yaitu yufarikun nas. Mereka memecah belah umat dengan satu fatwa, memecah belah umat dengan satu pendapat. Fahada yu'aridu qaidatis qaidah makan alihi salafil ummah. Maka jelas pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahamilah bahwa ini telah menyelisihi caranya ini. Telah menyelisihi kaidah yang telah ditempuh oleh salaful ummah. Ridwanullahi taala alaihim para sahabat, para tabiin dan para ulama kita. Karena mereka tariqat tafsik tabdi tidak seperti itu ya. Dan ini adalah kaidah yang sangat penting. Poin yang sangat penting yang wajib kita mengetahuinya. Jadi nau'il hilaf. Nau'il hilaf. Jenis hilaf yang kita kita lihat. Ya. Pemirsa, Rojatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hatta saya akan menyebutkan poinnya mungkin ini juga sangat pentingnya. Yang kedua, di antara perkara yang sangat penting ketika kita melihat saudara kita dianggap menyelisih dengan kita, maka kaidah yang penting adalah anta tajarrada anil hawa. Bahwa setiap diantara kita harus membersihkan diri kita dari hawa nafsu. Cengkraman hawa nafsu. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman adallu mimman ittaba hawahu bi ghairi huda minallahi innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Jadi siapa orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya? Maka di sini pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ketika Anda akan menekad yang lain. Ketika Anda akan menghukumi yang lain. Menaked, menaked ini artinya adalah mungkin membetulkan atau menjelaskan kesalahannya. Bagaimana? Sebab nakad artinya nakan ini adalah mengomentari yang lain, menjelaskan yang lain, imam menjelaskan kesalahannya, menjelaskan kekeliruannya, menjelaskan penyimpangannya. Maka ada kaidah roda anil hawa. Apa yang dimaksud antatjarroda anil hawa? Pertama, hal antabi ikhlasin? apakah engkau dengan cara yang ikhlas ya akan menekan orang lain kemudian yang kedua hal an ta'asubin apakah karena ta'asub ya, contoh tadi kita lihat ya ketika kita melihat khilaf dan ketika kita melihat dua fatwa dan ketika kita melihat dua pendapat Ketika kita tahu bahwa ini adalah masalah ada perbedaan, maka tanamkan dulu dalam diri. Apakah Anda menakar yang lainnya? An ilmin? An basirah? Am an ta'assubin? Apakah Anda menakar yang lain itu betul dengan dasar ilmiah? Bahwa Anda telah sampai kepada ilmu yang dimaksud tentang masalah ini dan Anda telah memiliki hujah tentang masalah ini. Ataukah kita, ataukah seseorang, ataukah Anda karena bimujarrad qaulu syekh fulan qauli fulan Apakah dengan semata-mata karena melihat karena Syekh Fulan yang mengatakannya? Atau karena tuntutan si Fulan yang mengatakannya? Ataukah Anda telah betul-betul sampai kepada ilmu yang diyakini dengan kaidah-kaidah ilmiah bahwa Anda telah sampai kepada masalah itu. Nah, kemudian yang ketiga, hal li ajil nushi am li ajil gibah. Kemudian juga kita bertanya apakah Anda menekan yang lain karena ingin menasehatinya ataukah gibah. Maka di sini kita senantiasa mempertimbangkan hati kita ya. Ketika kita akan menakut yang lain. Ini kaidah yang kedua ya. Yang ketiga, an annaka tukhti wa tusibi wa an akhaka aidan qad tukhti'u wa qad yusib yang ketiga yang Anda harus ketahui ketahuilah bahwa Anda yang menakan orang lain kita yang akan menakan orang lain terkadang kita salah terkadang kita benar dan saudara kita pun sama terkadang benar terkadang salah terutama apabila ini adalah masalah istihadiah Masalah dairahnya adalah daerah istihadiyah. Hatta walaupun dia itu apa? Di dalam masalah apa? Masalah yang itu adalah telah disepakati. Adapun apabila seseorang mengatakan bahwa kamu adalah salah, saya yang benar. Apa yang saya dengar dari guru saya itu yang benar. Apa yang datang dari yang lain adalah bukan kebenaran. Maka inilah yang telah menyelimuti sebagian tolabul ilmi pada hari ini. Yang telah menghalangi kebenaran, yang telah menghalangi kebaikan orang lain. Kenapa? Karena dia menyangka bahwa dirinya yang benar, yang lain adalah salah. Hanya gurunya yang benar, yang lain adalah salah. Maka ya, waktu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anta'lam annaka tukhti'u wa tusib wa anna akhaka qad yusibu wa yukhti wa annaka ta'lam wa annaka tajhal wa huwa ya'lam wa huwa yajhal dan ini harus kita tanamkan bahwa kita tahu ada yang kita tidak tahu dia tahu ada yang dia tidak tahu bahkan Syekh Mukbil rahimahullahu taala beliau mengatakan wa inni dan dia mengatakan kalimat dan sesuatu yang aku tidak tahu lebih banyak daripada apa yang aku tahu. Dan ini adalah tawaduan min bi tawadu. Amma annaka taqul anna mukhalifaka alal khata albatta. Adapun ketika seseorang mengatakan bahwa yang menyelisimu adalah salah selamatnya, maka tentunya ini adalah sesuatu yang akan menghalangi orang itu tahu kebenaran dan akan menyebabkan dia terhalang dengan kebenaran. Kaidah yang keempat yang harus kita ketahui. Ini bukan dengan mubtadil asli. Ini dengan sesuatu yang oleh Anda dianggap bahwa dia adalah salah. Apa? Antuh sinabon anna mukhalifaka yuridul haq. Kama anta turidul haq. Bahwa kita seseorang Anda harus tahu bahwa saudaramu itu yang menyelisihimu, yang dianggap salah olehmu juga ingin berada dalam kebenaran. Dia menginginkan kebenaran. Tetapi apa? Yajtahidu wa yuhtiu. Tetapi terkadang apa? Dia berisi lalu dia salah. Dia beristimbat, lalu dia salah. Ima dia mentakwilnya, atau ada sesuatu yang menghalanginya. Maka tanamkan dalam diri kita, bahwa saudara kita adalah pingin kebenaran. Menginginkan kebenaran. Adapun dalam diri kita udah menyangka bahwa orang itu mubtadi sesat dan kamu tidak ada ingin kebenaran. Kajama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala salim akhlakil mu'min. Walaysa min akhlakil muslim. Ini adalah bukan akhlak seorang muslim. Nah, jamaah yang dirahmati Allah taala, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah taala, seorang mukmin dia harus baik prasangka kepada saudaranya sama muslim. Wabila syak dan tidak diragukan lagi jika koidah yang tiga tadi, maaf, koidah yang empat tadi itu kepada orang-orang yang anda tahu minas sabah ila sabah minal laili ila lail minan nahari ila nahar yatakalam anit tauhid yatakalam anit sunnah yubayyinu syirka wa yubayyinu bid'ah terutama wahai saudara-saudara yang saya hormati wahai teman-teman yang saya hormati yang yang dibicarakan oleh Anda itu adalah yang Anda tahu sendiri. Dari pagi ke pagi berbicara tentang tauhid dan sunnah. Dari siang ke siang berbicara tentang tauhid dan sunnah. Dari malam ke malam berbicara tentang tauhid dan sunnah. Menjelaskan bagaimana itu syirik, kesesatannya. Menjelaskan bagaimana bid'ah dan kesesatannya. Mereka berbicara tentang kita, kita para ulama, berbicara tentang akidah tohawiyah, berbicara tentang syarh sunnah al-balbahari, berbicara tentang kitab tauhid. Mereka menjelaskan tentang sabil Quran, mereka menjelaskan tentang kitab Bukhari, mereka menjelaskan tentang sahih Muslim. Haulai ahlu sunnah, maka mereka adalah tidak diragukan adalah ahlu sunnah. Seperti kita tahu, ya, TV ini, TV Roja, Radio Roja, TV Insan TV dan yang lainnya. Haulah. yajri ala qaidati salafus salih. Nah, maka pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang empat tadi kita tahu bahwa kita harus naul hilaf. Yang kedua bersihkan dari hawa. Yang ketiga Anda tahu bahwa Anda salah, Anda benar. Yang keempat kita punya prasaka yang baik bahwa yang menyelisih kita adalah menginginkan kebenaran. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kelima yang saya ingin untuk memperingatkan semua bahwa kita tahu manzilatul kalam manzilatul lisan apa yang dikenal oleh para ulama kedudukan lisan kedudukan lidah maka kita tidak boleh mengatakan sesuatu atau melontarkan satu tuduhan yang dengan lisan ini orang bisa ke surga dan dengan lisan ini adalah orang bisa ke neraka. Maka kaidah dalam berbicara, terutama menghukumi orang lain dengan sesat, dengan kafir, dengan fasik, dengan si balim, maka ada kaidah dalam bicara. Yajibu saunul lisan anil haram wa yusannu kafahu anil makruh wa fudul mubah. Tidaklah kita berbicara menggunakan lisan ini Pertama harus menahan lidah dari sesuatu yang diharamkan secara syariat Kalgibati wa namimati wa la'ni wa subbi wa syahadatil jur wal qawlu Tidaklah kita mengetahui, tidak boleh kita berkata dengan kata-kata yang diharamkan. Berbicara dengan yang diharamkan seperti gibah, namimah, melaknat, ya, mencela, ya, bersaksi palsu, menuduh, berbicara yang bicara fasik seperti ungkapan-ungkapan yang tidak layak. Ya, haram. Kemudian apa? Tidak boleh berbicara dari berlebihan dari perkara-perkara yang mubah. Kudul fil kalam dilarang. Maka dengan itu Nabi SAW mengatakan man kana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka diamlah. Berbicaralah baik atau diam. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di sini apa yang kita bicarakan? Siapa yang kita bicarakan? Maka lidah ini adalah akan mengantarkan kita ke surga atau akan mengantarkan kita ke neraka. Kalau lidah ini mengatakan kafir, kalau lidah ini mengatakan bulan tadi, tetapi setelah jelas dalil-dalil menunjukkan kepadanya bahwa itu adalah perbuatan kafir, itu adalah akidah yang kafir, dan dalil menunjukkan itu adalah bid'ah. Kemudian yang kedua telah tetap kaidah-kaidah untuk mengkafirkan kepada orang itu dan kaidah-kaidah untuk dibidahkan maka dengan lisan ini dia dapat pahala. Bahkan mungkin membantahnya, menjelaskannya bagian dari jihad. Tapi terkadang apabila seseorang mengatakan satu kalimat, pulan kafir, pulan mubtadi, pulan fasik. Pertama, tidak ada dalil yang menunjukkan kepadanya bahwa perbuatan itu telah keluar dari Islam. Yang kedua, jika seandainya perbuatan itu memang dihukumi kafir, dan keyakinan itu adalah dinamakan kafir. Maka pindah yang kedua, betulkah orang yang kita tuduh melakukan itu? Udahkah kita meyakini dengan keyakinan yang hak, dengan berita yang hak, ya, dengan berita dari orang orang yang sikoh, bahwa dia melakukannya, bahwa dia melaksanakannya, bahwa dia mengatakannya. Nah, ini belum cukup. Jika dia melakukannya, dia mengatakannya, maka kita pindah yang ketiga. Apakah betul? Dia tidak ada udur. Apakah syarat untuk dikafirkan atau dikatakan mubtadi telah berkumpul? Apakah dia mungkin berisihat lalu salah mengatakan hal itu? Atau dia adalah mukhti? Atau dia adalah muawil? Artinya mentakwil sehingga dia salah? Ataukah dia mukroh? Maka janganlah seseorang mengungkapkan satu kalimat kepada temannya dengan sesuatu sehingga harus yakin dengan itu. Sebab dengan kalimat ini, jika hanya Anda mendengarkan pulaan anu, pulaan begini, dari mana oh dari muridnya, gimana kejadiannya, harus oh, seperti ini. Lalu keluar fatwa, lalu keluar ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tidaklah bahwa dengan lidah yang tidak punya tulang ini mengantarkan seseorang ke neraka. Kenapa? Karena dia berbicara sesuatu yang dia tidak tahu. Karena dia menghukumi dengan tanpa kaidah yang benar. Maka dengan itu para ulama mengatakan barang siapa yang keislamannya itu adalah tetap dengan yakin, maka tidak boleh dihukumi dengan kafir kecuali dengan yakin. Sebagaimana juga anda kita bisa menetapkan seseorang yang diketahui yakin dengan ahli sunnahnya, maka tidak boleh dikeluarkan dari ahli sunnah kecuali dengan yakin, sabut dan seterusnya. Karena lidah ini adalah punya timbangannya di sisi Allah Taala antara surga dengan neraka. Nah, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah sebuahnya nasihatnya. Maka dengan itu Nabi SAW mengatakan man yadman li mabaina lihyaihi wa baina fahdaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku apa yang di antara dua jenggotnya itu di sini lidah dan lis, bibirnya. Lidahnya dan bisa menjamin di antara dua pahanya yang dimaksud paratnya. Jadi barang siapa yang bisa menjaga lisannya, bisa menjaga paratnya, maka dia dijamin dengan surga. Lihatnya, ini adalah surga. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa seorang hamba dia berkata dengan satu perkataan yang dia tidak tahu bahwa dengan perkataan itu menjuruskan dia ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka teman-teman saya yang saya hormati, ini kaidah yang sangat pentingnya bahwa Anda jangan berbicara. Anda jangan menuduh seseorang kecuali tadi. Kaidah yang keenam, ya. Kaidah yang keenam. Nah, kita ketahui ya, kaidah yang disepakati oleh para ulama ya, bahwa seseorang muslim yang melakukan kekafiran itu tidak boleh dikafirkan kecuali ba'da ikumatil hujah. Jadi kalau sama orang kafir tidak ikumatul hujah kekafirannya, tapi ikumatul hujah tentang Islamnya. Sebab ikumatul hujah ini ada dua ya. Kalau orang yang beragama dengan agama selain Islam, ikumatul hujah bukan berarti akan mengkafirkan ataupun tidak mengkafirkannya. Tetapi ikumatul hujah kepada mereka berdakwah inilah Islam, inilah syariat Islam yang harus anda ikuti. Tetapi bagi seorang muslim yang beragama dengan agama Islam dan dia memahami Islam, itu yang benar, itulah yang saya pegang. Lalu dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Islam yang dia tidak tahu. Apa? Maka di sini kita menegakkan hujah kepadanya, menyampaikan argumentasi kepadanya. Oh ini keliru, ini keliru disampaikan kaidah-kaidahnya dan sebagainya. Sampai satu ketika apabila dia murad, mungkin saja dikafirkan dengan kaidah yang benar. Ini juga sama, mubtadi. Ya. Mubtadi yang mubtadil asli seperti orang Rafidhi, Khawarij, Murji'ah, ya, Qadariyah. Nah, bukan masalah iqamatul hujah untuk dia dikatakan mubtadi atau bukan ya. Kalau dia mubtadi mubtadi. Tapi ikumatul hujah apa? Ikumatul hujah kepadanya adalah dalam rangka kita dakwah, menyampaikan inilah dakwah, inilah Islam yang sebenarnya. Tapi sekarang kita tahu orang ahli sunnah ya, orang ahlu sunnah yang dia ahlu sunnah dia di atas ahlu sunnah lalu kita menegakkan hujah kepadanya maka tidak boleh kita mengatakan dengan semata-mata mendengar atau melihat dari kejauhan mendapat berita ya lalu kita mengatakan oh kalau begitu fulan tadi dia adalah tadi Hadza lam yaqul ahad minal ulama mutaqaddimin. Hadza lam yaqul ahadun minal ulama mutakodimin. Ini tidak pernah dilakukan dan tidak pernah kita dengar bahwa mereka dengan semata-mata mendengar. Maka dia mengatakan dia adalah pulan tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa makna yang dikatakan iqamatul hujjah? Iqamatul hujjah sampai kepadanya adalah hujjah ya, sampai kepadanya apa hujah ya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang kita tahu nah sebab kita harus tahu apakah dia mengatakan itu karena tidak tahu apakah dia mengatakan itu karena dia mentakwil lalu takwilnya salah apakah dia mengatakan itu karena dia beristihad istihadnya salah kita harus tahu tidaklah kita mengetahui bahwa sebagian para ulama terjadi kesalahan di dalam pokok-pokok akidah ini sampai kita tahu bahwa maaf ya Ibnu Hazm rahimahullahu taala ada sebagian berkaitan dengan ada kekeliruan. Tapi para ulama tidak mengatakan dia mubtadi. Dan kita tahu ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kita tahu bahkan ini adalah perkara yang besar keluar dari ketaatan pemimpin tidaklah kita tahu Al Husain radhiyallahu taala anhu dia adalah beliau adalah merupakan putra Rasulullah SAW maaf yaitu apa oh, cucu Rasulullah SAW ya apakah beliau tidak tahu tentang tidak bolehnya keluar dari ketaatan pemimpin walaupun zalim maka perbedaan bukan dari sisi boleh apa eh, hukum syariatnya tetapi perbedaan Al Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berizihad pada waktu itu ketika Yazid ibnu Muawiyah radhiyallahu Yazid ibnu Muawiyah menjadi khalifah maka dia melihat mafsadatnya akan lebih besar yang dia lihat maka dia berizihad untuk melakukan itu itu izihad tapi akankah Anda mengatakan bahwa Anda apakah Anda berani untuk mengatakan bahwa Al Husain radhiyallahu taala anhu adalah mubtadi karena dia huruf daripada taat? Ataukah Anda akan mengatakan bahwa beliau adalah beristihad? Walaupun istihadnya diingkari oleh beberapa sahabat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini adalah sebuah kaidah. Kita tahu bahwasanya ini terjadi seperti ini ini adalah terjadi seperti ini. Kemudian kaidah yang ketujuhnya yang saya ingin jelaskan. Satu ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dengan kalimat yang mendekati ahlus sunnah a'lamu sibil Hak, haq arhamu nasibil khalqi. Ini satu ciri dari ahlus sunnah. Itu apa? terang benderang dalam kebenaran ya, mereka yang paling tahu kepada kebenaran dan yang paling kasih sayang kepada sesama makhluk nah sekarang berbeda nah apa manhaj ini jadi berbeda kenapa kebenaran tidak terang tetapi tahdir sangat terang gitu ya tapi kebencian sangat terang kenapa jamaah yang dirahmati Allah taala maka timbul para tolbatul ilmi yang mengatakan kebenaran hanya ada pada Syekh Pulan. Salafi itu kalau linknya kepada Syekh Pulan, ya ahli sunnah ini kalau linknya kepada Syekh Pulan, yang tidak kepada Syekh Pulan ini maka bukan. Maka jadilah tidak terang kebenaran ini. Kenapa? Sebab kebenaran ini dilihat oleh orang, oh kalau yang sama ini adalah ahlu sunnah, yang bukan sama ini adalah bukan ahlu sunnah. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia, teman-teman saya ini mungkin berikhtilaf kepada beberapa kelompok ya. Ada yang bersama pulan ustad pulan ini, berkata dengan ustad pulan ini. Sehingga apa? Kebenaran itu tidak jelas. Mana kebenaran itu? Orang yang akan melihat kebenaran itu. Tetapi apa? Hilang yang kedua apa? Tidak rahmat. Jangankan sama orang lain, sesama ahlus sunnah mereka tidak rahmat. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala lihat. Ahlus sunnah a'lamu nasi bil Yang dimaksud di sini termasuk bahwa kebenarannya itu dohir. Kenapa kebenarannya itu dohir? Sebab ahli sunnah itu man laisa lahum laqab wala ismun siwal Islam atau sunnah. Sebab ahlu sunnah itu adalah satu kelompok orang yang mereka tidak punya lakob, tidak punya nama, ya, tidak punya julukan selain Islam atau sunnah. Mereka tidak taasum kecuali kepada Nabi SAW. Maka jelas kebenarannya ini ada silsilahnya. Apa kebenarannya itu? Maqalallahu wa maqala rasuluhu wa maqala ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kebenarannya itu? Apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, apa yang dikatakan oleh salafil ummah. Bukan yang dikatakan oleh Ustadz Pulan, bukan dikatakan oleh Ustadz Pulan, sehingga orang itu bingung mana kebenarannya. Yang harus saya ikuti ini. Terlebih sekarang udah terjadi firko-firko yang sangat banyak ini. Mana? Maka lihat para tolabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama mereka telah menjelaskan di antara ciri ahlu sunnah ya, di antara ciri ahlu sunnah yang merupakan mereka adalah satu kelompok dikatakan mereka mengatakan apa? Laisa matbu'un yata'assabuna lahu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah itu adalah orang yang tidak ada orang yang diikuti dan ditaasubi kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang yang paling tahu kepada perbuatan Nabi Wasallam, yang paling tahu kepada perbuatan perbuatan Rasulullah Sallam. Mereka yang bisa memisahkan sahih dengan baifnya. Mereka adalah ahlu sunnah. Mereka dikatakan ahlu sunnah karena mereka berpegang teguh kepada sunnah akidatan, wa ibadatan, wa muamalatan, wa akhlakon, wa siasatan. Karena mereka berpegang teguh kepada sunnah baik akidahnya, cara ibadahnya, muamalahnya, politiknya dan akhlaknya. Maka dia dikatakan sunnah. Karena sunnah adalah tariqatul rasul, hadiyun Nabi SAW. Karena sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW. Petunjuk yang telah ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sunnah. Nah, ada pun orang yang mengatakan oh, sebutkan ini linknya, ini linknya, maka tidak ada ini. Sebab ahli sunnah itu dikenal apa? Pertama, kebenarannya nampak. Kebenarannya itu adalah bahir. Maka dengan itu Nabi SAW mengatakan, Tarok tukum alal bayda lailuha kanahariha. Laizigu anha ilahali. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang. Maka dengan itu para ulama kita mengatakan al isna minad din. Sanad ini adalah bagian dari agama. Kenapa? Sebab ahli sunnah ini kebenarannya itu merujuk kepada Nabi Sallam. Apa yang dipahami oleh para sahabat Ridwanullahi ta'ala alaihim. Apa yang sahih dari mereka, maka itu adalah hak yang harus kita ikuti. Yang hak yang harus kita ikuti. Bukan dengan asma'ir rijal. Bukan dengan nama-nama orang tadi Kemudian apa? Arhamuna sibil khalqi, mereka adalah orang-orang yang paling kasih sayang dengan sesama manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kesembilan, saya akan menyebutkan sepuluh poinnya. Poin yang kesembilan yang sangat penting berbicara tentang masalah ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ahli sunnah mereka memiliki muamalah yang jelas dengan ahlu bid'ah. Apa muamalah ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah? Muamalah ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah yang telah diketahui kebidahannya. Yang telah diketahui bahwa dia menyeru kepada bid'ah. Maka setidaknya mereka menempuh dua cara. Cara yang pertama, irsyadihim wa munaqashatihim wa iqamatul hujjah alaihim Cara yang pertama yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah adalah dan ini kita lihat dari sepanjang sejarah yaitu membimbing mereka meluruskan mereka mengajak mereka untuk berdialog terkadang menegakkan hujah kepada mereka hal ini seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu anhuma kepada kaum khawarij maka beliau datang kepada kaum khawarij datang ke Haura lalu berdialog dengan mereka mengungkap syubhat mereka menjelaskan kesamaran mereka, membantah sehingga pulang atau kembali kepada sunnah tidak kurang dari 2000 orang. Bahkan satu riwayat dikatakan lebih dari itu ya. Imam Ahmad rahimahullahu taala berdialog dengan Ibnu Abi Du'ab dalam satu masjid. Mujadalah dilakukan. Sebagian di antara mereka ada yang mendatangi ya, apa yang kita tidak tahu mungkin mendatangi dengan membawa buku mendatangi dengan menasehat, membawa hadiah kepada mereka dan sebagainya. Maka mereka lakukan hal ini. Adapun yang kedua, melakukan apa yang dinamakan imat tahdir ataupun yang dinamakan dengan hajar. Tahdir yang artinya memberikan peringatan kepada dia dan memberikan peringatan kepada umat tentang kesesatannya, menyebutkan namanya. Ya, Hati-hati sama sipulan-sipulan khoriji, hati-hati sama sipulan-sipulan adalah uh, syi'i dan sebagainya. Dilakukan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Atau mereka menghajarnya seperti tidak menyalaminya, tidak menjawab salamnya, tidak menengok ketika dia sakit, tidak disolatkan jenazahnya. Ya, oleh antara mereka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini berikan garis besar saya tidak akan berbicara tentang e, secara terpinci kaidah ini. Jika itu adalah bersama ahlu bid'ah, maka para ulama tidak dalam satu kaifiah, tidak dalam satu cara bahwa mereka apa menampakkan tahdir ya kemudian menghajar ternyata mereka tidak melakukan itu dalam setiap saat dalam setiap orang dalam setiap waktu dalam setiap tempat tetapi mereka menempuh dengan cara yang berbeda-beda dengan kaidah-kaidah syariat yang tadi. Maka pertanyaannya apa? Bagaimana dengan orang yang dianggap oleh Anda hanya salah? Atau baru dituduh? Kenapa Anda melakukan yang lebih keras dari apa yang dilakukan oleh salaful ummah? Bahkan lewat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kaidah, kaidah ini. Artinya apa? Kalau para ulama ya, mereka berbeda sikap dalam menghadapi ahlu bidah. Dan perbedaan sikap ini bukan berarti mereka berbeda khilaf yang mengakibatkan tenazu. Tidak. Tetapi apa? Mereka melihat maslahat dan mabaratnya. Faidahnya apa ketika melakukan muamalah dengan ahlu bidah ini? Apakah dia dinasehati? Apakah dia ditahdir? Semuanya adalah kembali kepada maslahat. Kenapa? Sebab yang diinginkan adalah menolak madarat dan ingin maslahat. Untuk apa? Untuk agama kita, untuk masyarakat kita, untuk orang yang ditahdirnya, untuk kita yang mentahdirnya. Harus jelas. Maka para ulama sangat jelas sekali. Dan kalaulah waktu kita miliki panjang, maka kita akan menyebutkan satu persatu. Ulama begini, yang satu begini, mendatangi begini, sikapnya begini. Bahkan para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalaulah teman-teman saya mencermati secara seksama apa yang dilakukan oleh Syamuk Birahimahullahu Ta'ala, maka kita akan mengetahui dari sisi kita mengetahui bahwa beliau adalah sangat tegas menghadapi ahlu bid'ah. Tetapi kita mengetahui bagaimana ketika beliau ada tamu, seorang yang dikatakan mubtadi. Bahkan ada tamu yang dia adalah orang kafir, bagaimana? Bagaimana ketika orang itu bagaimana dengan masyarakat yang ada di lingkungannya? Bagaimana? Cara ketika beliau datang ke sana seperti apakah? Apakah Anda mengetahui bahwasanya beliau mulai dengan mentakdir? Ataukah kita mengetahui bahwasanya beliau mengajari tentang anak-anak baca Al-Qur'an, mengajari tentang hadis sampai satu ketika datanglah kesempatan, majal, kekuatan untuk menegakkan hal itu. Tidaklah kita mengetahui. Maka oleh sebab itu, bab tahdir tidak boleh hanya diterima dari mimbar ketika Anda melihat seseorang ulama mentahdir, lalu Anda akan seperti dia? Ataukah kita mengetahui sebabnya, kaidahnya? Mana menzilahnya? Bagaimana kedudukannya? Anda harus mengetahui hal itu. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, sekarang bagaimana sikap Anda dengan orang yang Anda tahu dia mendakwahkan tauhid, dia mendakwahkan sunnah, dia memberantas kesyirikan, dia memberantas kebidaan, dia menjelaskan akwal ulama dan mereka tidak punya keterkaitan dengan hizb yang manapun. Bagaimana Anda akan berkata seperti itu? Tidaklah Anda merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Anda merasa berdosa dengan lisan Anda. Nah, kemudian poin yang ke-10 yang saya ingin sampaikan dan ini poin yang terakhir. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sisi yang saya ingin sampaikan di sini. Pertama, masalah berkata berbicara tentang kafir, fasik, mubtadi. Bukankah itu adalah haknya para ulama? Bukan berarti kita tidak tidak mengikuti, tetapi yang harus mengatakannya dan harus mengatakan sipulan begini, maka itu setelah kita bertanya kepada ulama. Kenapa? Sebab tentunya mereka yang tahu pertama jenis kafir, jenis bid'ah, jenis fasik. Kedua, mereka yang paling tahu syarat-syarat untuk dikafirkannya, syarat-syarat harus ditabdikannya, syarat-syarat dikatakan fasik, mereka yang paling tahu. Ketiga, mereka yang memiliki kewarawan, artinya di sini kehati-hatian. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang ma'alat wal uqub wal ma'alat. Artinya apa? Apa yang akan terjadi setelahnya? Kalau mengatakan ini, kalau menghukum ini akan terjadi apa? Mereka yang sangat tahu. Dan ini dikatakan oleh para ulama adalah ilmu yang paling sulit dalam ilmu jarah wa ta'dil. Nah, kita sekarang bertanya, kenapa hari ini kok maaf ya? Sebagian teman saya itu tidak selesai tuh patusannya di tempat tolabul ilminya Bahkan dia mondar-mandir ke sana kemari tidak selesai. Kitab akidah juga tidak selesai. Tapi datang ke Indonesia sepertinya dia adalah seorang ulama, dia adalah seperti Yahya Ibnu Ma'in. Dia mengatakan roja ini adalah sururi, ini adalah sururi dan sebagainya. Pulan sururi ustadz ini adalah begini. Padahal kalau dia ditanya tentang tufasaniyah, tentang kaidah lugatul Arabia. Dia ditanya tentang apa itu akidah, perinciannya dia tidak tahu kenapa. Sebab di sana walaupun mungkin 8 tahun atau 5 tahun dia adalah mondar-mandir. Dia duduk sepotong-sepotong dari majelis ke majelis. Nah, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu idza wusidal amru ila ahli pantai sa'ah. Apabila satu perkara ini diserahkan kepada bukan ahlinya, maka akan terjadi kerusakan. Kemudian pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala Poin terakhir Saya ingin jelaskan begini Kita mendapatkan Bahwa Para tolabatul ilmi dengan gurunya di Indonesia ini Lebih pandai dalam masalah ini ketimbang gurunya Kenapa? Saya dapatkan cerita-cerita yang hak ya. Bahwa sebagian teman-teman saya itu Kalau ketemu dia sendiri Dia ngucapin salam dan menjawab salam tapi ketika ada muridnya, maka dia pura-pura tidak menjawab salam dan enggan untuk menjawab salam. Kenapa? Karena ustad-ustad ini merasa takut nanti akan ditahdir sama ustad temannya. Nah, apa yang saya petik dari cerita ini? Berarti secara nalurinya, dia itu tahu bahwa apa yang dilakukannya ini keliru. Tapi yang jadi masalah apa? Dia harus seperti yang lain, dia merasa takut. Dia tidak merasa takut. Kalau dia tidak seperti itu, nanti akan digibahi sama temannya. Nanti dia akan dibicarakan sama temannya. Padahal ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Limana, limada? Tahofu minan naqdi? Kenapa anda merasa takut dari mungkin kritikan orang, kemudian mungkin ucapan orang? Maka kita katakan, kalau kita salah, Terimalah kritikan orang. Kalau kita tidak salah, sampaikan hujah kepada yang mengkritik kita. Al-amru perkara perkaranya adalah mudah. Kemuliaan datang dari Allah. Allah yang akan mengangkat kita. Allah yang akan mengangkat kedudukan kita. <coughs> Maka teman-teman saya yang hormati, yang saya hormati, jangan takut Anda untuk berkata benar. Jangan takut Anda untuk menyelisihi teman Anda. Kenapa? manzilah, kedudukan. Allah Ta'ala yang akan menaikkan kedudukan seseorang. Allah Ta'ala yang akan merendahkan kedudukan seseorang. Dan kemuliaan dengan ilmu, ketakwaan, keimanan. Amal soleh. Sedangkan kerendahan adalah dengan kejahilan menyelisih hukum Allah, melakukan maksiat. Tidaklah kita mengetahui sebagai penutup dalam kesempatan ini. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang dalam Al-Quran dengan sebab empat. Yang pertama dengan keimanannya. Lihatlah dalam surat Al-Anfal ayat yang pertama. Yang kedua adalah dengan amal soleh. Lihatlah surat Toha ayat 75. Allah Ta'ala mengangkat derajat dengan apa? Dengan jihad. Lihatlah dalam surat An-Nisa ayat 96 sampai ayat 100-nya. Kemudian yang keempat adalah dengan ilmu, maka lihatlah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Itu ilmu, amal soleh, jihad, iman. Itulah yang akan mengangkat derajat kita. Anda tidak boleh takut. Ya. Walaupun orang itu mencacinya, mencelanya, tidaklah kita mengetahui. Abdullah bin Abbas pernah diberi nasihat oleh Nabi Sallam. Ketahuilah, jika seandainya jin dan manusia memberikan manfaat kepadamu, jika Allah tidak menetapkannya, maka mereka tidak bisa memberi manfaat kepadamu, kecuali apa yang Allah telah telah takdirkan kepadamu. Dan jika seandainya jin dan manusia bersekongkol untuk memadaratkanmu, maka demi Allah mereka tidak bisa memadaratkanmu kecuali apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah taala. Artinya di sini adalah segala sesuatu berada di tangan Allah taala, berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengatakan sipulan ahli sunnah, sipulan bukan ahli sunnah, itu bukan dari sisi kita link kemana dengan syekh siapa, Bukan hanya itu. Bahkan bukan itu hakikatnya. Tetapi apa? Tetapi tadi kita tahu akidahnya. Para ulama telah menjelaskan, oh ini akidah ahlussunnah. Kalau ditinjau dari sisi manhaj, manhaj dakwahnya, manhaj dari sisi istilahnya. Kalau mereka itu berada di situ, kita katakan dia adalah ahli sunnah. Kalau mereka menyelisih hal itu, maka kita lihat dengan kaidah-kaidah yang benar sebelum kita mengatakan yang tadi ataupun sesat ataupun nyimpang. Wallahu taala alam. Barangkali sampai di sini uh, apa berupa nasihat yang berkaitan dengan poin-poin yang sangat penting ini. Mudah-mudahan uh, bermanfaat insyaallah. Terima kasih kami ucapkan jazakallah kelahiran untuk Al yang telah memberikan kajian yang bermanfaat di pagi menjelang siang hari ini dari pembahasan sikap di dalam menghadapi ikhtilaf dan tuntunan syariat di dalam permasalahan tabdi atau membidahkan orang lain bagi Anda yang ingin lebih memperdalam bahasan yang saya sampaikan tadi, ada hal-hal yang mungkin ingin Anda perjelas lagi, silahkan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat 081317776543. Tentunya pertanyaan Anda berkesesuaian dengan materi saya tadi. Baik Ustaz, pertanyaan yang pertama kami angkat dari pesan singkat dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saat ini sebagian besar dari kaum muslimin fobi terhadap istilah bid'ah dan ahlul bid'ah Ustaz. Padahal istilah ini adalah istilah yang eh, ada di dalam syariat Islam. Yang jadi pertanyaan apa penyebab dari hal ini? Mohon penjelasan dari Ustaz. Adapun pertanyaan yang pertama berkaitan dengan orang fobi dengan istilah Eh, bid'ah atau dengan istilah alu bid'ah. Ya, mungkin penyebabnya ada beberapa sisi. Sisi yang pertama, karena tidak memahami tentang ya hakikat apa itu bid'ah, apakah itu mubtadi, kemudian juga tidak memahami tentang bahayanya. Jadi tetap tidak mengetahui tentang bahayanya. Dan tentunya ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala eh, berbicara tentang memisahkan mana mubtadi, mana bukan, mana ahli sunnah, ya, mana ahlul hak, mana ahlul batil adalah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran seperti firman Allah Ta'ala wa kadzalika nufasilul ayati litastabina sabilal mujrimin demikianlah kami e, perinci ayat-ayat ya Al-Qur'an ini tentunya agar kamu bisa menjelaskan orang-orang yang durhaka jadi di sini menunjukkan bahwa ada kewajiban kita untuk mengatakan ini adalah ahlul hak, ini ahlul batilnya. Kemudian juga di dalam e, hadis ya jelas ya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan ya e, eh, khotolana Rasulullah SAW khattan aridan faqala hadha sabili thumma khatta khututun akhar an yaminihi wa an shimali faqala hadhihi subul maka di sini menjelaskan bahwa ada sabilu al-haq jalan kebenaran yaitu sunnah kemudian ada sabilu syaitan yaitu jalannya ahlu bidah ini sudah jelas kemudian Para ulama juga telah menjelaskan seperti Muhammad bin Musirin kana nasu yas'aluna anir rijal. Ya. Ya, kana nasula yas'aluna ani rijal. Dulu orang-orang, maksudnya para sahabat tidak bertanya tentang rijal. Tetapi ketika muncul fitnah, maka kami mengatakan samulana rijalakum. Sebutkan kepada kami e, tentang yang menyampaikan riwayat itu. Apabila dari ahlus sunnah kami menerimanya, apabila bukan ahlus sunnah maka kami e, apa menolaknya. E, lihatlah perkataan e, Yusuf ibnu Asbad beliau mengatakan e, karena Abi Rafidian Apaan? Karena abi qadarian wa ahwali rafidiyan. Fa an qadiyani Allah bi Sufyan fahamali fahamalani ala sunnah. Yusuf bin Asbat rahimahullahu taala beliau berkata, e, "Bapakku seorang qadari dan paman-pamanku, artinya paman dari ibuku adalah orang-orang Rafidi. Maka Allah menyelamatkanku dengan jalannya Imam Sufyan." Ya. Maka beliau membawaku kepada sunnah. Jadi di sini lihat bahwa para ulama terdahulu telah menyebutkan orang, oh ini Rafidi, ini apa? Ini adalah apa? eh Qadariyah. Jadi sejak dulu udah ada dan ini berarti manhaj salaf. Nah, maka hal ini disebabkan tidak mengetahui tentang dalil, kemudian juga apa bagaimana salafus saleh ridwanullahi taala alaihim. Nah, adapun yang kedua, kemungkinan juga ini adalah disebabkan adanya sebagian orang yang menisbatkan kepada sunnah di mana mereka serampangan di dalam menghukumi bid'ah dan dalam hukumi apa orang itu mubtadi sehingga dengan munculnya orang-orang yang gulu berlebihan artinya melampaui batas semestinya ini tidak dikatakan mubtadi semestinya ini tidak dikatakan seorang ahlu bid'ah ya lalu mereka apa e, melampaui batas maka dengan sebab munculnya orang-orang yang melampaui batas, maka juga timbullah orang-orang yang keliru juga sehingga mengatakan udahlah sekarang jangan bicara-bicara bid'ah. Kenapa? Karena muncul sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Sambil dia tidak tahu apa dalilnya, sambil dia tidak tahu bagaimana kaidahnya, maka ini pun salah satu sebabnya. Salah satu sebab. Maka oleh sebab itu kita sebagai ahli sunnah sekarang harus jelas ya artinya berbicara tentang sesuatu itu dikatakan bid'ah itu harus jelas sesuatu yang memang para ulama sudah mengatakan itu adalah bid'ah perkara-perkara yang telah jelas dari kalam salafus saleh ridwanullahi taala alaihim kemudian juga jangan serampangan dalam menghukumi orang lain dengan bid'ah ataupun mubtadi kecuali setelah kaidah-kaidahnya itu dan dalil-dalilnya itu tetap wallahu taala alam Baik Ustaz, terima kasih Jazakallah khairan atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan kita angkat dari pesan singkat yang kedua dari Pak Cecep di Cirebon yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz saya membaca sebuah pernyataan bahwasanya sebuah umat dan sebuah bangsa tidak akan kuat jika tidak ada persatuan di dalamnya di dalam menjalankan roda kehidupan ini. Oleh karena itu kita harus bersatu di dalam kebenaran dan tidak boleh kita menampilkan perbedaan di antara kita sesama kaum muslimin dan janganlah umat Islam terkelompok dan terpecah menjadi bagian-bagian yang terkecil sehingga menjadikan kaum muslimin rapuh dengan adanya kelompok-kelompok kecil tersebut. Mohon penjelasan dari al apakah pernyataan ini bisa dibenarkan sesuai syariat Islam? Terima kasih Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Cecep yang semoga Allah Ta'ala merahmati Pak Cecep dan kita semua ya. Perkataan ini tidak diragukan lagi kebenarannya bahwa eh, kemenangan bersama jamaah dan pertolongan Allah Ta'ala itu adalah bersama jamaah. Bahkan para ulama kita telah mengatakan perintah untuk berjamaah di dalam Al-Quran dan hadis adalah perintah yang paling banyak setelah perintah kepada Tauhid. Dan larangan yang paling banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah larangan untuk iftirak, larangan untuk ikhtilaf, setelah larangan kepada syirik ketahui di dalam ayat Al-Quran wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafaraku wa la takunu kalladina tafaraku akhtalafu. tetapi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala agak bawabit istima jadi bawabit istima dobit kita berjamaah dobit kita bersatu pertama al-istima innama yakunu alal haq alal kitabi wa sunnah alal islam wa sunnah wa tauhid wal aqidatu sahih pertama kita tentunya berjamaah hanyalah berjamaah dalam kebenaran di atas islam di atas sunnah di atas kitabullah sunnah rasulullah akidah salafus saleh ini adalah istimah maka oleh sebab itu para ulama mengatakan ketika dikatakan jamaah, apa jamaah? Jamaah adalah kebenaran, jamaah adalah para sahabat, jamaah adalah ulama mustahid, ya. Jamaah adalah sawadul a'bam ini ketika mereka mengatakan jamaah. Yang kedua, uh, eh, ada waktu ilal istima. La yunafi ikomatul ingkari bil iya, ingkari munkar wa ikomatul al-amru bil ma'ru wa nushi bainal muslimin yang kedua perlu dicatat juga bahwa eh, menegakkan persatuan itu tidak menafikan adanya penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak menafikan kita saling menasehati. Apabila teman kita salah, apabila teman kita keliru, maka kita betulkan dan jelaskan kesalahannya Jangan kita mengatakan, oh jangan diingkari. Karena kita kan yang penting bersatu, tidak boleh. Sebab tentunya kekeliruan kesalahan tidak boleh ada dalam jamaah ini. Bukan berarti eh, kekeliruan itu tidak ada, tapi tidak boleh dibiarkan. Dan ini adalah sesuatu yang yang hak. Ya. Yang ketiga, bahwa kita harus tahu bahwa e, dalam beristima kita harus sahabatus saudara dalam perkara-perkara yang di situ adalah ikhtilaf saik. Jadi dalam perkara-perkara yang terjadi perbedaan boleh. Ya seperti tadi mungkin hatta dalam perkara-perkara akidah ataupun perkara-perkara keahlian dan sebagainya. Ini di sini adalah babit istima. Kemudian babit istima ini tentunya adalah istima menurut yang hak adalah istima bersama pemimpin kaum muslimin. Selama dia adalah muslim, selama dia adalah tidak kafir maka kita istimanya itu bukan istima dalam dalam arti kelompok-kelompok kecil lalu ya apa menafikan yang lainnya tidak tetapi istima bersama pemimpin kaum muslimin di atas mana yang hak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Apabila seperti ini maka tidak tidak itulah yang dimaksud. Dan seperti mungkin apa yang saya sampaikan ini, ya, apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah nasihat. Bahwa apa? Bahwa ya sebuah perintah kepada ahli sunnah adalah untuk bersatu dan apabila kita melihat sebuah kesalahan dalam teman kita maka dengan kaidah-kaidah yang tadi bukan dengan kaidah-kaidah yang tiba-tiba kita mengatakan pulan mubtadi, pulan fasik dan seterusnya wallahu taala alam. Kita angkat untuk selanjutnya pertanyaan yang masih dari pesan singkat kami ajukan dari Pak Wartam yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz di daerah saya ada kelompok yang menampakkan uh, semangatnya dan ilmu di dalam pembahasan mengenai tauhid yang sangat baik akan tetapi mereka sangat menjaga jarak diri-diri eh, mereka dengan jamaah kaum muslimin di sekitarnya eh, sehingga tidak mau berjamaah di masjid bersama kaum muslimin dan juga menjauhi keluarga dan begitupun dengan orang tua mereka apakah yang menjadi penyebab dari hal ini karena bukankah tauhid itu sebuah ajaran yang justru akan menjadikan mereka berupaya mendekati masyarakat awam agar dakwah tauhid yang e, mereka fahami bisa disampaikan. Lalu mengapa terjadi adanya hal-hal seperti itu Ustaz? Terima kasih. Eh, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala dan seluruh kaum muslimin e, Di sini saya ingin menjelaskannya bahwa uh, pada diri seorang muslim itu ada dua kekuatan sebagaimana saya telah menjelaskan pada minggu yang telah lalu yaitu kuatul ilmiah kuatul iradah wa kuatul amaliyah ada dua kekuatan yang ada dalam diri muslim dan ini harus stabil keduanya yaitu kuatul ilmiah kestabilan dari sisi ilmu kuat dari sisi ilmu ilmiahnya ilmunya basirah dia berilmu yang kedua adalah orang yang punya hamasah, orang yang punya keinginan yang tinggi dalam mengamalkan syariat ini. Nah, terkadang manusia ini ada dua. Ada kelompok yang pertama, kuatul ilmiah. Tapi dia adalah bain fitan fi di syariah. Dia lemah dalam mengamalkan syariah ini. Maka terkadang ini dinamakan ulama su. Itu orang-orang yang tahu tapi tidak mengamalkan. Lalai Bahkan dia adalah seperti orang-orang jahil ya. Ketika berada di tengah-tengah masyarakat, karena orang tidak melihat dia sholat, mungkin juga dia tidak melihat sholat berjamaah, tidak mendapatkan ahlak kemuliaan dan sebagainya. Nah, adapun yang kedua orang yang punya kesemangatan, ya, punya motivasi yang tinggi untuk mengamalkan din ini, tetapi dia adalah dokful basirah. Dia lemah dari sisi keilmuannya. Nah, maka pemirsa Roja Tipi yang dirahmati Allah Ta'ala Terkadang Ya, sekarang orang yang komitkan kepada sunnah, ada orang-orang yang masuk kepada poin ini. Dalam arti apa? Dalam arti dia tidak tahu bagaimana muamalah yang benar. Ya. Maka pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang tadi umpamanya, ia mengaku berada di atas sunnah, tauhid, tapi dia tidak mau sholat berjamaah. Maka di sini ada sangat berbahaya, ada agak berbahaya gitu ya. Bagaimana? Kalau dia mengatakan bahwa yang di sekitarnya adalah kafir, karena dia menganggap yang muslim hanya dia saja gitu ya, maka yang di sekitarnya kafir ya. Kenapa? Oh, dia begini begini begini dan sebagainya ya. Maka dia punya kaidah malam yukafir kafir bahwa kafir. Yang tidak mengkafirkan orang kafir adalah kafir bahkan bapaknya dikafirkan, ibunya dikafirkan, ini sangat berbahaya ya. Ini sangat apa? Berbahaya. Yang kedua, yang kedua bahwa uh, dia merasa takut, dia tidak sampai mengkafirkan. Tapi dia merasa takut bahwa oh kalau di, kita duduk bersamanya maka takut dengan hadis e, bahwa barang siapa yang bersama mereka maka seperti mereka. Jadi tidak mau mau duduk bersama mereka. Maka ini pun kadang berbahaya ya Ya. Mestinya apa? Mestinya bahwa orang yang tahu kepada sunnah maka dia harus tahu muamalah tu ahlul bidah. Bagaimana sih cara kita muamalah dengan ahlul bidah? Kapan kita harus mentahdir? Kapan kita harus meninggalkan mereka? Nah, maka tentunya ahlu sunnah, ahlul hak, ya, kaum muslimin di mana saja berada. Ketika kita berada dalam kebenaran, kita komitmen kepada hak lalu di sekitar kita dianggap jauh dari sunnah. Apa langkah yang benar? Maka langkah yang benar ketika seperti ini adalah apa? Al-mu'amalah dengan yang baik dengan mereka, hikmah. Bahkan kita orang yang mendahului mereka mengucapkan salam. Kita membantu mereka dalam perkara-perkara yang itu diketahui kebenarannya oleh orang seperti menengok ketika dia sakit mungkin kita memberikan hadiah ya. menampakkan ahlak yang mulia di tengah-tengah mereka yang mana ahlak yang mulia ini akan menjadi satu sebab kita akan berdakwah kepada mereka ketika kita sakit ketika dia sakit kita tengok lalu kita ajarkan agar dia bersabar, agar dia bertauhid, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Ta'ala agar dia bisa sholat, agar dia bisa komitmen kepada sunnah. Kalau udah nanti eh, sembuh, coba ngaji. Berdakwah seperti itu. Ya, berdakwah seperti itu. Adapun kalau tadi karena tidak tahu kaidah-kaidahnya, apa masalahnya. Nah, apa tujuan mentahdir? Tujuan mentahdir itu intinya ada empat ya. Pertama, kembali kepada diri agar selamat ya. Yang kedua, kembali kepada agama. Untuk apa? Agar agama ini terjaga dari penambahan dan pengurangan ataupun pencampuran. Yang ketiga, manfaat untuk masyarakat. Yang keempat, manfaat bagi yang ditahdirnya. Nah, kalau ini ada, lakukan tahdir. Kalau tidak, bahkan akan terjadi kerusakan yang lebih besar, maka berarti kita muamalah kembali kepada hukum yang awal. Itu apa? Salamnya dijawab, mengucapkan salam, duduk bersamanya, memberikan nasihat dengannya. Itu adalah hukum awal. Kenapa? Sebab hukum awal kalau dia muslim, maka dia berhak untuk mendapatkan hak-hak sebagai seorang muslim. Tidak dilakukan itu kecuali kalau ada maslahatnya. Nah, apa yang terjadi hari ini, maka itu dikarenakan serampangan dalam melakukan hal itu di tengah-tengah masyarakat. Wallahu taala alam. Karena tidak baksirah tapi indahu hamasa. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Jazakallah khairan atas uh, jawaban yang disampaikan Untuk selanjutnya kami akan coba angkat pertanyaan dari telepon Silahkan di 0218236543 Kami coba sapa saja, halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan dari mana Pak? Dari di Pak di Subang Iya Silahkan Pak uh, Saya ingin menanyakan uh, Misalkan ada seseorang uh, yang yang yang tidak salah sama sekali uh, dan dia beralibi uh, yang penting hatinya bersih uh, dan tidak merugikan orang lain. Iya. Uh, bagaimana uh, hukumnya Pak Ustadz? Dan pertanyaan kedua boleh Pak Ustadz? Mohon maaf eh, satu saja Pak ya karena oh, ya. Eh, waktu yang terbatas dan ya, kita berikan kesempatan yang lain. Terima iya. kasih. Ya, ya terima kasih nah, Pak. Assalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nah. ya. Silakan. Ini ada dua sisi ya tadi dia mengatakan yang penting hati naik, ya. yang penting, yang penting hatinya, hatinya dan gitu, tidak ya. merugikan tidak orang merugikan lain. orang lain. Nah, eh, kita ajak dialog ya. Tidak setiap niat baik berarti amal itu baik ya dan itu diakui hatta dengan akal yang sehat. Maaf ya, kalau ada pezina ditanya kenapa Anda berzina? Karena saya punya tanggung jawab ibu, anak, apa saudara. Saya terpaksa melakukan ini. Apakah kita akan mengatakan oh benar kamu? Ya, tidak bisa. Maka harus sejalan antara amal dibenarkan oleh syariat dengan niat yang tulus ya. Kemudian sekarang kita anjak yang kedua, ada orang yang penting tidak merugikan orang lain. Nah, kita katakan seluruh maksiat adalah merugikan orang lain walaupun Anda tidak melakukan kedzaliman kepada orang lain. Kenalkan kepada dia tentang ayat-ayat Quran. <coughs> ya, tentang ayat-ayat Quran bahwa kemaksiatan ini salah satu sebab turunnya apa? bencana gitu ya. <coughs> Kalau ada orang mengatakan, oh saya minum homer ini, saya berzina ini kan tidak merugikan kamu. Apa sih kamu dirugikan sama saya enggak? Ya, kita katakan iya kalau Anda tidak menyakiti saya. <coughs> Tetapi Anda harus tahu bahwa Allah Ta'ala murka disebabkan Anda melakukan maksiat dan kemurkaan Allah ini terkadang tidak hanya menimpa kepada Anda. Orang-orang yang di sekitar Anda yang taat mendapatkannya. Maka disitulah kita wajib menegakkan amar ma'ruf. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatal la tusibana alladziina zalamu minkum khasah." Takutlah kamu kepada fitnah yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang boim secara khusus. Maksudnya apa? Orang-orang yang beriman juga. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, apakah kami akan dibinasakan sedangkan di antara kami ada orang-orang soleh? Maka Nabi SAW mengatakan, iya apabila ada orang-orang yang fasik, ada orang-orang yang bolim, ada orang-orang yang rusaknya lebih banyak. Maka kita katakan betul. Tapi kak, tidaklah anda tahu bahwa penyebab gunung meletus, banjir, tsunami, gempa bumi. Ini salah satu sebabnya adalah maksiatnya manusia kepada Allah. Bahwa Allah Ta'ala murka kepada hambanya disebabkan mereka maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan ya dalam banyak ayat ya, kepada kita ya bahwa kaum sebelum kita dibinasakan karena mereka melakukan maksiat. Jadi ini adalah salah satu dialog dengan mereka wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih Jazakallah heran atas jawaban dan nasihat al -Ustaz. Kami angkat untuk selanjutnya dari telepon kembali Yang kedua silahkan 0218236543 Nah, halo Halo Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan dari mana Bu? Eh, ini dari Ohti di Sekantor Rapat Sumatera Utara Silahkan ya. Bu eh, ya begini Om Ustaz, uh, Ana mau tanya begini di uh, di lingkungan tempat tinggal Ana beberapa waktu yang lalu ada diadakan sebuah uh, acara ibu-ibu gitu. Jadi uh, terdengar oleh Ana ada seorang ustadz yang hmm. diakui di sekitar kampung Ana ini dia sebagai ustadz yeah. Iya. uh, yang jadikan panutan. Nah, terdengar oleh telinga Ana itu beliau uh, melarang para hmm. ibu-ibu di sekitar kampung Ana ini untuk hmm. tidak mendengarkan roja dan tidak mengikuti untuk jangan sok-sokan deh untuk ikut sunnah Nabi. Nah, hmm. bagaimana uh, bagaimana alasannya uh, bisa tahu kenapa tidak boleh mendengar roja begitu ya, kata Ustaz? Alasannya itu? katanya uh, dengar roja itu katanya nambah dosa hmm. karena uh, sok-sokan ngebahas dalil-dalil hadis-hadis begitu. Oh. Jadi uh, ya anak yang mendengar itu cukup hmm. uh, mungkin anak salah anak emosi, cuman anak tidak uh, eh, hadiri itu karena hanya mendengar dari sampai rumah anak saya. Yeah, Jadi sikap-sikap kita sebagai uh, umat Muslim yang ada di kampung ini uh, untuk menghadapi hal seperti itu bagaimana Ustaz? Jazakallah iya. khairan. Iya. Assalamualaikum kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan radio Roja atau Roja TV tambah dosa ini. Hmm. bagaimana Ustaz? Menyikapinya Ustaz? Pemirsa Roja TV dan kaum muslimin di mana saja berada, uh, perlu diketahui ya ada istilah para ulama ya al hasad fima baidal ibad ala darajatil ibad jadi hasad di antara hamba itu adalah bertingkat-tingkat tergantung tingkatan hamba ada hasad di antara para pedagang ada hasad di antara para pekerja ada hasad di antara orang-orang yang miskin, ada hasad di antara orang-orang yang kaya, ada hasad di antara ya mungkin berbagai jenis manusia. Dan hasad yang paling berbahaya adalah hasad di antara orang yang dianugerahi ilmu. Ada sebuah kisah Ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau memuji Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang merupakan gurunya. Maka tiba-tiba berdirilah dua orang dari majelis yang Imam Ahmad rahimahullahu taala di situ menyampaikan tausiahnya. Tiba-tiba muncul. Wahai Imam, engkau senantiasa memuji Imam Syafi'i rahimahullahu taala sementara aku telah mendengar dua orang yang dia mengatakan kemarin atau mungkin lusa atau yang ke kemarinnya aku mendengar dua orang yang mencela Imam Syafi'i rahimahullah taala bagaimana Anda memujinya terus maka Imam Ahmad mengatakan sesungguhnya di antara orang yang diberi anugerah ilmu tatkala dia melihat orang atau temannya mendapatkan sesuatu maka timbullah di dalam dirinya hasad lalu beliau mengatakan dan inilah penyakit yang paling berbahaya kepada para penuntut ilmu atau orang-orang yang diberi ilmu pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah taala maka ini dimungkinkan karena dari hasad. Yang melakukan hal itu adalah dari hasad. Kenapa dari hasad? Melihat bagaimana dakwah ini tersebar, bagaimana hak ini tersebar, bagaimana ilmu ini menjadi tegak. Maka timbul dalam hatinya hasad. Yang kedua, Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dilala ala dhafil basirah, dhafil ilmi wa dhafil fiqhi fi din. Di orang seperti ini atau ustad seperti ini, kalau dia dikatakan sebagai ustad, maka menunjukkan sebagai dalil akan lemah ilmunya dan lemah kefakihannya. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sebab orang yang akan meninjau dan menghukumi radi roja ataupun tipi roja maka setidaknya dia harus mendatangi tipi roja ini pemiliknya krunya ustad-ustadnya lalu dia harus menjelaskan yubayin menjelaskan kenapa dia mentahdirnya apa alasannya dari sisi apa? Kenapa? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada sebagian tolabul ilmi dan para ustadz yang datang kepada masyaih mengatakan, "Ya Syekh, radi roja dan tipi roja itu begini begini begini begini." Lalu dia mendapatkan fatwa. Maka ini juga terjadi dua kekeliruan kekeliruan dari orang yang meminta fatwa dan kekeliruan dari orang yang memberi fatwa. Kenapa dikatakan begitu? Sebab kalau saya sebagai dai ada orang bertanya, "Pak Ustadz, gimana menurut Pak Ustadz si pulan ini suka mencuri, si pulan ini suka ke bioskop, si pulan ini suka ke ini, apa pendapat Ustadz?" Ya kata saya ini orang tidak baik gitu. Tapi kalau saya lebih lebih lebih adil lagi, saya ingin tanya dulu apa benar orang ini? Mungkin kalau jawaban umumnya orang ini seperti orang tidak baik, paling tidak seperti itu. Tapi ketika saya akan mengatakan gimana orang ini, nah saya harus cek dulu. Apa betul si pulan ini melakukan ini seperti tuduhan orang ini? Saya harus yakin dulu. Nah, adapun ini berbicara begini-begini datang dulu. kila wakola. Seperti umpamanya dituduh sepulan membantu anu, saya membantu firqah ini. Kata-kata membantu itu seperti apa? Apa mungkin ketika saya ketemu saya memberikan buku, wah ini apa telah muamalah, apa dia telah tasahul dengan ahlu bidah. Dia tidak mengetahui apa yang saya lakukan. Kemudian juga orang itu datang ke saya seperti apa? Lalu dari kejauhan dia menghukum Nah ini dikatakan ada mulfikhi, tidak fakih ini orang. Ya, tidak hikmah ini orang. Kenapa? Harus tahu dulu kenapa Ustaz Abu Qatadah memberikan itu. Kemudian alasannya apa? Kedekatannya dalam rangka apa? Jangan-jangan nanti kalau orang satu pesawat dikatakan oh ini tamayu. Apa mumayyi? Dia adalah mumayyi. Nah, Manhaj ini tidak pernah dikatakan oleh para ulama dari dulu sampai sekarang, kecuali mungkin dari orang-orang tertentu saja gitu. Dari orang-orang tertentu saja. Maka kepada seluruh para pendengar dan seluruh pemirsa kita lihat aja. Sebab al-haq yu'raf bidalilihi wala yu'raf birrijal. Kebenaran itu diketahui dengan dalilnya, bukan diketahui dengan orangnya dan tidak bisa dinisbatkan hanya kepada orangnya kebenaran itu karena anu sipulan sepulan nggak bisa tetapi ketika orang mengucapkan satu ucapan dengan dalilnya hak itulah kebenaran maka gampang pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Taala saya yakin dari zaman ke zaman di, di sini yang diajarinya adalah kitab tauhid kalam ulama dan sebagainya. Nah, dan saya katakan tadi ya, ibu yang dirahmati Allah Taala, nah saya katakan tadi kalimat yang sangat penting ya, bahwa antuh sinobon anna mukhalifaka turidul haq. Ya. Kamu harus merasa husnudon, tanamkan husnudon, bahwa yang berbeda denganmu sama ini kebenaran. Nah, kalau sekarang lihat ya. Tadi ada Ustaz tadi apa bilang, "Oh, itu sok-sokan menjelaskan tentang sunnah, menjelaskan tentang akidah." Ya. Gimana? Padahal kaidah yang semestinya juga sampaikan kita mengatakan al-hukmu lil zahir wasair lillah. Bahwa hukum manusia adalah apa yang zahir, ya. Adapun yang yang tersembunyi adalah bagi Allah taala. Jadi saya katakan ya, Ustaz seperti Ustaz yang tadi ini ya. Ini jelas ya bahwa beliau ini ngawur. Kenapa dikatakan ngawur? Perlu diketahui oleh kaum muslimin semuanya karena hukum bagi yang kita hukumi itu adalah menghukumi bohirnya, bukan menghukumi hatinya. Tidaklah kita mengetahui bahwa Usama ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu pernah ditegur oleh Nabi SAW ketika ada seseorang ya yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika dia diserang kemudian Usama ibnu Zaid membunuhnya karena dia mengatakan bahwa itu adalah dimungkinkan apa oh, hanya berpura-pura maka Nabi SAW mengatakan apakah anda telah membuka hatinya telah membuka jantung apa jantungnya apakah anda tahu bahwa dia seperti itu maka pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma balu hadar rajul? Bagaimana orang ini? Kalau dikatakan Ustaz Abu Qatada ataupun Ustaz Yazid ataupun Ustaz Abdul Hakim atau yang lain dikatakan, "Oh, itu sok-sokan berkata kebenaran." Bagaimana ini? Min ain hadar rajul? Dari mana orang ini? Hal hadar rajul ya'rifu yani al gaib. Apakah orang ini tahu perkara yang gaib? La yaqulu ilan illa an ta'assubin wa an hasadin wa an jahlin. Maka saya katakan, tidaklah orang berkata seperti ini kecuali karena ta'asub, karena kejahilan dan karena kebodohannya kepada kaidah-kaidah syar'i. Wallahu taala alam. Terima kasih Zakulah Heran atas jawaban yang disampaikan. Kami angkat untuk selanjutnya dari telepon kembali 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan dari mana Bapak? Dari Hasan Pondok Gede. Pak ah, Hasan silakan Pak uh, ya terkait kita menyampaikan uh, kata bisa kepada orang lain uh, bagaimana caranya uh, kita itu menyampaikan hal tersebut gitu misalkan uh, di uh, rojak sendiri itu misalkan ada ustadz yang mengatakan kalau uh, bid'ah itu dengan semangat kedua bid'ah gitu seperti bagaimana pak uh, kurang begitu jelas uh, ya ya saya paham sudah uh, paham sudah mm -hmm dengan nada tinggi gitu maksudnya. Nah, ada juga yang disampaikan oh ini tidak sesuai dengan sunnah atau bid'ah gitu. Hmm. Iya. Dengan surah An-Nahl yang ini ya, udah bil hikmah itu. Iya, iya. Nah, itu uh, mohon dijelaskan itu kaitannya. Ya, Assalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Silakan, Ustaz. Iya, iya. Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala Mungkin ini maaf ya untuk pertanyaan terakhir Karena dalam kesempatan ini saya punya jadwal yang lebih cepat ya Jadi e, berkaitan dengan penggunaan istilah ya, Mengatakan ini bid'ah Ataukah ini e, lebih tepat kita mengatakan eh, tidak ada dalilnya Ataupun ini tidak ada dalam sunnahnya Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Eh, sebenarnya ini tidak tidak tidak ada uh, dikatakan keliru atau mana yang lebih abdol ya itu tidak ada ya sebab penamaan-penamaan itu dalam Al-Quran telah ada ya ya seperti umumnya kafir oh kafir bukan muslim gitu ya itu kadang-kadang mungkin itu terkadang juga jadi apa jadi sesuatu yang akan membuat rancu, rancu ya rancu ya Babitnya apa? Babitnya begini ya. Babitnya gini ada. Sesuatu yang dikatakan kafir, kalau udah tegak itu dalilnya, Qur'annya, sunnahnya, akwal ulamanya. Kita katakan. Bid'ah juga sama. Sesuatu yang dikatakan bid'ah, selama itu dalilnya ada, selama kaidahnya itu tepat, selama itu dikatakan oleh para ulama, ya kita katakan itu adalah bid'ah. Nah, adapun cara dengan hikmah, ya cara seperti kita menyampaikannya dengan hikmah ya kemudian dengan cara yang lemah lembut tetapi lemah lembut tidak berarti bahwa kita tidak mengatakan bidah ya tidak mengatakan bidah kalau saya ditanya umpamanya apakah e, pemikiran Syiah itu menyimpang atau tidak oh itu tidak sesuai dengan sunnah ya katakan saya katakan tegas saja saya katakan itu menyimpang dari ajaran Islam cukup ya dan Umayyah Adapun saya muamalah, kalau saya ketemu dengan orang Syiah bagaimana? Saya lihat orang Syiahnya ini baru ataukah dia itu adalah apa? mengajak orang ataukah dia baru dengar-dengar. Saya akan berbeda. Oh, yang dengar-dengar saya ajak bicara ya. Oh, ini bahaya Syiah, ini akidah Syiah. Itu itu dalam muamalahnya. Adapun mengatakan ya tadi sebab kita kalau ditanya apa hukumnya apa babi apa e, diganti nanti mungkin namanya apa gitu namanya apa oh, itu kesulitan ya jadi kalau masalah berkaitan dengan penyebutan suatu nama ya tidak tidak usah dirobah-robah ya ya kalau sesuatu itu dengan darinya kita katakan seperti itu tapi apa tapi cara muamalah kita ya cara menyampaikannya ya itu dibanding dibarengi dengan hikmah dibarengi dengan hikmah sebab kufur adalah kufur bid'ah adalah bid'ah fasik adalah fasik zalim adalah apa Kolim, Kaidahnya telah ada, definisinya telah ada, ruang lingkupnya telah ada, ya di kaidah-kaidah yang benar. Hmm. Nah, maka demikianlah barangkali yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Yang jelas ya, yang saya inginkan bahwa ya mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan terlebih kepada para duat dan para tolabatul ilmi maka peganglah ya perkataan Imam Ibn Taimiyah ahli sunnah a'lamun nasi bil haq arhamun nasi bin nas ahli sunnah adalah orang yang paling tahu kepada kebenaran dan paling kasih sayang kepada sesama makhluk kalau ini ditetapkan dan diamalkan hatta kepada orang kafir, kepada mubtadi yang jelas-jelas mubtadi, maka saya ingin bertanya, bagaimana Anda melihat kesalahan teman Anda? Bagaimana Anda bersikap ketika berbeda dengan teman Anda? yang terkadang perbedaan itu hanya istihadiah, perbedaan itu hanya beda sudut pandang dan dalil-dalilnya ada. Kenapa Anda berbicara mengatakan si fulan mubtadi karena semata-mata beda dengan Anda? Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus adil, harus insaf, harus berkata jujur, berkata dengan senantiasa hak dan ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah saya mengatakan bahwa kami ya seperti Radio Roja ini, TV Roja, kami mengetahui dan kami banyak juga tidak mengetahuinya. Kami benar dan kami terkadang salah. Maka ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Tetapi, nahnu nuridul haq. Kami adalah orang-orang yang menginginkan berada dalam kebenaran. Kami adalah orang-orang yang ingin berada di atas sunnah. Kami adalah orang-orang yang ber ingin berada di atas manhaj ahli sunnah. Berada di manhaj salafus soleh. Maka, lana khapu minan nakdi. Kami juga tidak merasa takut dan tidak merasa aib jika ada orang yang menakut kami, menasihati kami, ataupun mengkritik kami. Jika itu adalah bersama dalil, maka kami akan menerimanya. Apa Apabila itu adalah tidak bersama dalil, maka kami akan munakosah dan untuk berdialog tentang perkara-perkara tersebut. Sampai di sini, barangkali mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita dan memberikan hidayah dan memberikan uh, anugerah keistiqomahan berada di atas sunnah, berada di atas manhaj yang hak. Wa akhiru da'wana anil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.